السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Insyaallah kita kembali melanjutkan kajian kitab hadis ya. Kitab Umdatul Ahkam, sebuah karya dari Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan insyaallah di kesempatan ini kita masuk di bab baru yaitu babul istisqa ya bab uh, seputar salat atau doa meminta hujan ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Nah. Baik, pendengar muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di bab al-istisqa yaitu di hadis yang ke-157 ya. Dan di Umdatul Ahkam di bab ini hanya disebutkan Eh, dua hadis saja. Insyaallah kita selesaikan pembacaan hadis ini dengan satu kesempatan di sore ini. Sebelumnya al-istisqa ya adalah huwa talabus suqya ay al-matar Allah subhanahu wa ta'ala ya. Istisqa adalah permohonan atau permintaan agar dicurahkan hujan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya uh, kita meminta hujan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja ya. Karena Allah lah yang Allah Allah lah satu-satunya zat yang menurunkan hujan dan menahan hujan ya, tidak ada uh, yang bisa menurunkan dan menahan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Maka e, minta hujan ini hanya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita e, melaku, melakukan perantara-perantara tertentu dengan katanya istilahnya e, supaya tidak hujan ya. Apakah itu dalam kondisi tertentu ya seperti mau bangun rumah ya atau mungkin ada orang mau melakukan perjalanan ya ada melakukan ritual tertentu supaya uh, proses dalam proses pembangunan rumahnya tidak hujan ya maka ini satu hal yang tidak uh, boleh dilakukan ya ketika uh, atau istisqa ya dilakukan ketika uh, hujan ini tidak kunjung datang ya istisqa dilakukan ketika hujan tidak kunjung datang. Boleh jadi mungkin sumur-sumur sudah mulai uh, hampir habis airnya, kemudian sungai pun demikian ya, mulai kering, mata air mulai kering ya, hujan nggak enggak kunjung datang, maka pada saat itu dianjurkan ya uh, hukumnya sunnah muakkadah ya, sunnah yang sangat ditekankan itu untuk melakukan Eh, salatul istisqa ya salat istisqa Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika demikian ya kita dianjurkan untuk istisqa ya. Mohon atau minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Saleh Fauzan tidak adanya hujan, tidak kunjungnya hujan ini uh, wa huwa la yahbisu illa bisababi dhunubil ibad la yahbisu illa bisababi min qibalil ibad tidaklah Allah menahan hujan ini melainkan karena disebabkan dosa-dosanya hamba ya Allah Subhanahu wa taala tahan hujan ini sebabnya ya ada pada hamba itu sendiri oleh karena demikian ketika hujan ini tidak kunjung datang, maka hendaknya yang kita lakukan adalah taubat ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta hujan ya. Dan kita meminta hujan ya. Dan eh, disebutkan dalam sebuah hadis ya sahabat Abdullah bin Umar ya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا kata Rasulullah mereka ya tidak menunaikan zakat harta mereka melainkan muni'ul qatra minas sama mereka akan ditahan hujannya dari langit ya ini salah satu sebab yang paling uh, secara umum dosa itu akan menahan hujan ya. Namun dosa yang paling uh, berpotensi untuk menahan hujan adalah uh, berupa dosa tidak menunaikan zakat ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sebagaimana tadi kita sebutkan ya. Kata Rasulullah walaulal bahaim lam yumtaru. Kalau bukan karena hewan-hewan ya, maka tidak akan diturunkan hujan. Kenapa disebabkan orang-orang tersebut berbuat dosa ya. Dan dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya-, ya'fu an kathir. Ya. Apa apapun yang menimpa kalian dari segala segala macam musibah, maka itu semua fabima kasabat aidikum ya karena ulah kalian sendiri kata Allah wa ya'fu an kathir dan Allah banyak mengampuni ya sebetulnya mungkin kalau betul-betul Allah Subhanahu wa taala uh, uh, dengan totalitas menahan uh, dampak dari dosa ini ya layaknya mungkin tidak turun hujan ya namun Allah mengampuni dalam banyak kondisi ya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Sekalipun dosa terus dilakukan, hujan ini tetap turun. Ini satu hal yang perlu kita syukuri dan kita puji Allah Subhanahu wa taala atas uh, kasih sayangnya kepada kita ya. Juga Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Tampak kerusakan di bumi ya, di lautan maupun di daratan. Kenapa bima kasabat aydin nas? Karena ulah manusia ya. Ah, ulah manusia berupa melakukan berbagai macam kemaksiatan ya menerjang semua batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala ya menyepelekan ketaatan kepadanya ya ini semuanya uh, menjadi sebab ya, uh, turunnya musibah ya menjadi sebab turunnya musibah dan diantara musibah itu adalah uh, tidak kunjung hujan turun ya turun hujan Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Salih Fauzan mengatakan, "Wala ilaja lahu illa birruju' ila Allah wa taubati ila Allah." Dan tidak ada obat uh, untuk hal yang tadi ya, terbebas dari musibah ya. Nah, melainkan adalah obatnya hanya taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wa minat taubati ilallah dan di antara bentuk taubat kepada Allah adalah salatul istisqa ya salat istisqa ini salah satu bentuk taubat kita fahiya sunnatun nabawiyah dan salat istisqa itu adalah sunnah para nabi ya ya sunnahnya para nabi tidak hanya nabi Muhammad ya, ya. ya dilakukan juga salat istisqa itu oleh Nabi Musa alaihi salam ya ya wastasqa Nabi eh, Musa ya Nabi Musa alaihi salam juga minta minta minta hujan juga demikian dengan istasqa Sulaiman alaihi salam Nabi Sulaiman juga meminta dan tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meminta uh, hujan ya. Dan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau mengatakan al-istisqa alladhi hasala minan nabi sallallahu alaihi wasallam ala thalathi sifatin. Istisqa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Qayyim itu uh, dengan tiga sifat dilakukan oleh Nabi. Al-ula yang pertama adalah salatul istisqa annahu yusalli thumma yad'u. Uh, yang dilakukan oleh Nabi adalah salat kemudian salatnya eh, salat istisqa kemudian doa minta turun hujan setelah itu, setelah sholatnya. Artinya rangkaiannya ada sholat, ada doa. Ya. Yang kedua, sifat Nabi melakukan istisqa. Istisqa itu minta hujan. Kalau sholatul istisqa, sholat minta hujan. Adalah annahu da'a fi khutbatil jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam khutbah Jumat dan konten doanya adalah minta hujan ya ini juga salah satu sifat uh, istisqanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta hujannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sifat yang ketiga ya, adalah annahu da'a min ghairi salatin wa min ghairi khutbatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa tanpa dirangkaikan dengan salat juga tanpa dirangkaikan dengan khutbah ya Da'a wa amina sahabah ala du'ai. Nabi SAW doa kemudian diaminkan oleh para sahabat doa-doa Nabi SAW tersebut ya. Ini tiga model e, permohonan hujan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah dengan solat plus doa, ya, solat istisqa plus doa istisqa, ya. Yang kedua adalah uh, doa istisqa namun dalam uh, khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga doa istisqa, doa minta hujan tanpa dirangkaikan dengan khutbah maupun dengan salat ya. Taimka muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Fauzan ya, beliau menegaskan kepada kita ya bahwa e, ketika kita istisqa ya minta hujan itu harus dibarengi dengan taubat kepada Allah tidak hanya sekedar melakukan sholat saja ya tidak hanya sekedar sholat istisqa sholat istisqa tanpa dibarengan dibarengi dengan uh, taubat ya, harus dibarengi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala merubah kondisi merubah sikap yang tadinya mungkin bergelimang dosa ya Kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketaatan ya. Jauhi segala bentuk maksiat. Ya, ini eh, ini yang harus dilakukan ya ketika kita memohon hujan, tidak hanya sekedar uh, melakukan ritual ibadah salat istisqanya saja namun uh, juga dengan uh, berupaya untuk bertaubat dan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana demikian ya. Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu uh, begitu spektakuler ya doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu uh, minta hujan bahkan ketika khutbah minta hujan ya pada saat khutbah itu sendiri hujan langsung turun. Ini betul-betul uh, bagaimana uh, kualitas doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya karena berangkat dari sosok manusia yang sangat bertakwa ya bahkan beliau adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, intinya maka uh, istisqa itu harus dibarengi dengan taubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. طيب حديث yang pertama dari bab ini adalah عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى Dari sahabat Abdullah ibn Zaid bin Asim al-Mazini, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar yastasqi dalam rangka meminta hujan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fatawajjaha ilal qiblati yad'u. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah kiblat dan berdoa wa hawwala rida'ahu dan merubah rida'nya Thumma shalla rak'ataini kemudian beliau melakukan salat dua rakaat jahara fihima bil qiraati dengan sifat salat yang dijaharkan dalam bacaan Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihahnya. Wa fi lafdhin ilal musalla dan dalam lafaz lain Rasulullah keluar ke musalla yaitu ke tempat uh, yang lapang yang tidak ada bangunan di situ ya. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita Syekh Shalih Fauzan hadzal hadis fihi masail. Ya. Hadis ini menerangkan kepada kita beberapa masalah, beberapa poin. Yang pertama adalah khuruju al-khuruju fi salatil istisqa ila sahra ya. Ya, bahwa uh, dianjurkan kita untuk keluar dalam melakukan salat istisqa itu ke Sahra ya, ke kalau di sana di ya, di padang pasir ya. Tapi ya intinya di tempat yang luas ya, di luar bangunan, kharijul bunyan, di luar bangunan. Ini dianjurkan salat istisqa itu di tempat yang lapang, di tempat lapang, tidak uh, ya di lapangan. Ya, gampangannya di tempat kita mungkin di lapangan itu bukan dilakukan di masjid sebagaimana itu uh, juga dianjurkan untuk sholat id ya sama kurang lebih ya, uh, dianjurkan untuk di uh, luar masjid ya di lapangan sekalipun kalaupun seandainya uh, uh, tidak memungkinkan untuk di lapangan kemudian di masjid maka itu tidak mengapa ya itu tidak mengapa tetap sah Itu yang pertama. Sebagaimana Rasulullah uh, kata Abdullah bin Zaid, kharajan Nabi. Nabi SAW keluar. Artinya uh, yastasqi, minta hujan. Artinya beliau tidak uh, melakukan rangkaian istisqanya dalam masjid, tapi beliau keluar ya. Ke sahra, ke padang pasir. Kemudian poin yang kedua yang bisa kita ambil pembelajaran dari hadis ini adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a wa tawajjaha ilal qiblah. Doa. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan doa dan ketika berdoa beliau menghadap ke arah kiblat ya. Beliau menghadap ke arah kiblat. Berarti ketika kita melakukan salat istisqa maka kita rangkaikan dengan doanya Doa apa? Doa istisqa, doa minta hujan. Uh, di antara doa yang disebutkan oleh Nabi adalah Allahum aghithna, Allahum aghithna, Allahum aghithna. Ya. ya Allah, curahkanlah kepada kami. Ya Allah, curahkanlah kepada kami hujan. Ya Allah, curahkanlah kepada kami hujan. Ya. Ini salah satu bentuk doanya, ya. Doa minta kepada Allah untuk diturunkan hujan. Ya, jangan sampai kita pengennya sholat istisqa eh doanya kemana-mana minta hujannya enggak nah, ini perlu perlu adanya uh, tentunya tanbih ya ya kita niatnya mau sholat istisqa tapi enggak ada konten doa isi doa minta hujan ya wahada ghairul khutbah dan doa ini bukan pada saat khutbah ya dan doa ini bukan pada saat khutbah karena ada uh, doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk minta hujan ini pada pertengahan khutbah ya pada pertengahan khutbah. Namun uh, yang dalam hadis ini doanya tidak dilakukan pada saat khutbah. Bahkan uh, eh, doa du'aun qabla shalah. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi sebelum salat ya. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Zaid ya fatawaj uh, kharaja an-nabi yastasqi fatawajjaha ila al-qiblati yad'u ya keluar kemudian Rasulullah menghadap ke arah kiblat kemudian beliau berdoa setelah berdoa barulah Rasulullah summa shalla kemudian salat berarti uh, doa ini salah satu oh, salah satu rangkaiannya ya doa kemudian salat ya kemudian salat thumma yusalli kemudian setelah itu salat wa yakhthubu ba'da salat dan khutbah setelah salat setelah khutbah wa yad'u aidha dan doa lagi ya, doa lagi demikian bisa atau e, salat khutbah doa tanpa didahului oleh doa di awal ya. juga demikian bisa kalau di sini doanya dua kali ya di awal dan di akhir. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah fil hadits dalilun ala masyru'iyyati tahwil rida. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita disyariatkannya merubah posisi rida. Pertanyaannya apa itu rida? Rida itu pakaian bagian atas. Zaman dulu pakaian itu ada uh, bagian bawah dan bagian atas ya. Kalau gampangannya ini sekarang pakaian rida dan izar itu pakaian orang yang sedang ihram ya. Yang di atas kain atas itu disebut rida, kain yang di bawah itu disebut dengan izar ya. Dan eh, ketika doa berdasarkan hadis ini kita dianjurkan untuk merubah posisi rida, posisi kain yang bagian atas yang tadinya ujungnya di kanan diubah jadi di kiri sehingga ditukar ya dibalik yang kanan ke kiri yang kiri ke kanan ini dianjurkan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ya apa yang dimaksud dengan uh, hal itu ya maka kata para ulama ini dalam rangka tafaul ya dalam rangka tafaul hikmahnya ya bahwasanya dengan perubahannya uh, yang kanan ke kiri kiri ke kanan ini semoga Allah Subhanahu wa taala juga jadikan berubah yang tadinya kekeringan jadi subur yang tadinya kekurangan air jadi uh, bisa uh, melimpah ya ini dalam rangka tafaul ya ini dianjurkan kita untuk merubah posisi sorban ya atau posisi rida. Ar-rabi'atu annahu yushra'u salata rak'ataini. Annahu yushra'u salatu rak'ataini. Bahwasanya dengan hadis ini menunjukkan kepada kita dianjurkannya kita melakukan salat dua rakaat ya, dua rakaat. Wa annahu yajharu ma bil qiraah dan dengan menjaharkan uh, bacaan salatnya, bacaan Al-Fatihah dan surat, surat setelah Al-Fatihahnya dikeraskan ya. Dengan salat seperti salat Id ya. Yang takbir di rakaat pertamanya tujuh kali di luar takbiratul ihram dan takbir di rakaat keduanya lima kali di luar takbir rotul intiqal takbir perpindahan dari rakaat pertama ke yang kedua tanpa itu maka uh, lima takbir ya di rakaat yang kedua kemudian selebihnya sama ya seperti sholat ya artinya sama persis berarti dengan sholat sholat id ya. ini e, cara sholat istisqonya sekalipun itu siang maka dengan suara yang kencang ya sekalipun itu siang maka suara atau bacaan imamnya adalah jahar dengan jelas kemudian disebutkan oleh muallif ya wa fi lafdhin ilal musall dan dalam lafaz lain ya dalam lafaz riwayat Bukhari eh, riwayat eh, lafaz lain riwayat Bukhari Muslim juga Eh, bahwa Rasulullah itu kharaja ilal musalla. Kalau tadi kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi tidak disebutkan keluarnya kemana ya. dan di akhir lafaz di lafaz lain disebutkan bahwa keluarnya ilal musalla. Ini menunjukkan takkid ya, penekanan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan salat istisqanya di mana di tempat lapang ya, bukan di dalam bangunan masjid tapi di luar, di lapangan. Ini satu hal yang sangat dianjurkan dalam melakukan salat istisqa. Taib, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu uh, hadis yang pertama dari bab istisqa. Dan kita masuk di hadis yang kedua dari bab al-istisqa ya. Hadisnya panjang, ini cerita dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya baca anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ati min babin kana nahwa daril qada. Bahwasanya Nabi uh, ada orang yang masuk ke dalam Masjid Nabawi pada hari Jumat. Uh, pada hari di pada saat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di tengah-tengah khutbah ada sahabat yang masuk min babin kana nahwa daril qada dari pintu uh, yang disebut dengan Darul Qadha, arah Darul Qadha, pintu arah Darul Qadha ini pintu uh, yang disebut dengan Darul Qadha adalah pintu uh, rumahnya Umar, ya, rumahnya Umar yang dijual untuk menunaikan utang. Ya, untuk memenuhi utang makanya disebut dengan Darul Qadha dan dan juga penyebutan penamaan Darul Qadha itu setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Intinya ada sahabat Nabi yang masuk ke dalam masjid ketika Rasulullah berkhutbah dari arah pintu Darul Qadha atau rumahnya Umar. Wa Rasulullah sallallahu qaimun yakhthub. Rasulullah sedang berdiri berkhutbah. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman. Kemudian orang tersebut menghadap Rasulullah SAW ya, dalam kondisi berdiri. Thumma qal ya Rasulullah. Dia mengatakan wahai Rasulullah, halakatil amwal wa qata'ati subul. Wahai Rasulullah, ini hewan ternak kita pada mati. Ya. Wa qata'ati subul dan uh, jalan ini pada pecah-pecah ya. Fad'u Allah Ta'ala yughithuna. Maka tolong berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mencurahkan hujan kepada kita. Qal maka dikatakan farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Ya, ini menunjukkan ketika doa istisqa sekalipun dalam khutbah maka tetap dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan ya. Sekalipun dalam khutbah Eh, pada dasarnya ketika khutbah itu kan doanya tidak di tidak mengangkat tangan, tidak dianjurkan mengangkat tangan ketika khutbah. Namun dalam kondisi doa istisqa sekalipun dalam khutbah maka tetap dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Oh, Nabi saw mengangkat kedua tangan summa qala Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Ya Allah curahkanlah kepada kita. Ya Allah curahkanlah kepada kita hujan. Ya Allah curahkanlah kepada kita hujan. Ya. Di sini juga bisa kita ambil pelajaran dalam berdoa itu hendaknya kita uh, mengulang-ulangnya, mengulang dengan tiga kali. Nah ini satu hal yang dianjurkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Ya dalam hal ini juga tampak ilhah ya merengek kepada Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam doa uh, salah satu yang dianjurkan adalah kita merengek ya sebagaimana eh, terkadang kita merengek ke orang minta tolong ya maka demikian hendaknya kita kepada Allah itu juga merengek-rengek Allah lebih pantas untuk kita eh, demikian kepadanya ya Kemudian qala Anasun, Anas mengatakan fala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'atin ya Ya, demi Allah kami tidak melihat di langit itu adanya sahab, adanya awan yang wala qaza'atin atau bahkan awan yang potongan-potongan awan artinya ada ah, ya kelompok-kelompok awan-awan kecil itu enggak ada juga ya. Sebelumnya wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin. Ah, di atas itu betul-betul enggak ada awan yang tampak. Oh, berarti hud oh, bersih itu ya, menunjukkan jauh dari tanda-tanda akan turunnya hujan pada saat itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah dan ketika orang tersebut minta untuk didoakan kondisinya bersih di langit itu biru nggak ada awan-awan ya karena awan itu tanda akan turunnya hujan sebagaimana kita ketahui ya. ketika hujan mau turun awan itu akan berkumpul ya kemudian akan uh, setelah itu hujan ya. Ini kondisinya betul-betul bersih, nggak ada awan. Wala qaza'atin ya, nggak ada qaza'ah, nggak ada uh, potongan awan atau nggak ada kumpulan awan yang kecil-kecil tuh nggak ada qaza' qaza'ah. Makanya rambut yang dipotong sebagian, dibiarkan sebagian itu disebutnya qaza' ya. Itu disebutnya qaza'. Di sini uh, kata Anas kita nggak melihat ada qaza', qaza'ah nggak ada. Di langit itu nggak ada uh, awan yang ngumpul sedikit-sedikit itu nggak ada ya bersih kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa mulailah tampak ya mulailah fatalaat min min warai sahabatun mithlu tursi ya kemudian mulai tampak uh, sahabah uh, awan itu seperti tameng ya mulai Falamma tawassatatis sama kemudian mulai langit itu mulai uh, dipenuhi dengan awan intasyarat kemudian mulai ya kemana-mana awannya ya mulai berkumpul ya perlahan tentunya semuanya ada sebab musababnya ya summa amtarat kemudian barulah turun hujan ya ini bagaimana uh, kondisi langit yang cepat Uh, berubah kemudian bisa menurunkan hujan. Karena apa? Karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan kepada mereka ya. Namun menariknya ya, Kata Anas, "Fala wallahi ma ra, ma ra'ayna syamsa sabatan." Demi Allah, sejak saat itu ya, dari Jumat ke Jumat ya, kami tidak melihat matahari. Artinya hujan terus. Ya, selama seminggu hujan terus enggak reda-reda. Ya. ya. Penyebutan sabetan itu maksudnya adalah uh, satu pekan. Satu pekan itu hujannya turun terus terus menerus. Ya. Uh, sampai seakan-akan matahari itu enggak muncul karena sering karena hujan terus ya. Qal kemudian thumma dakhala rajulun min dzalikal bab fil jum'atil muqbilah. Datang lagi ada orang yang dari bab dari pintu yang sama di Jumat yang berikutnya di pekan depannya nih. Berarti sudah lewat satu pekan hujan, kemudian sholat Jumat lagi, kemudian ketika Nabi khutbah ada orang lagi yang yang uh, masuk dari pintu yang sama, kemudian dia bilang lagi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal wang qata'atis subul. Hewan ternak kami pada mati lagi nih. Wang qata'atis subul dan tanah juga pada rusak. Ya, tanah juga pada rusak. Kenapa? Karena hujannya terus-menerus ya. Hujan terus-menerus ya. Kemudian hewan-hewan ternak ya Uh, karena kehujanan terus, kedinginan pada mati juga. Nah, kemudian jalan-jalan pada rusak ya. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya jalan yang bagus ya. Eh, jalan-jalan uh, pada rusak ini salah satu alasan ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, "Fad'ullaha ayyumsikaha 'anna." Berdoalah kepada Allah agar Allah menahan hujan nih. Ya, ini menunjukkan bagaimana manusia itu lemah sekali dan sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika di tidak dikasih hujan, dia minta hujan, dikasih hujan, kehujanan terus ya. Ini manusia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Intinya sahabat tersebut ya Rasulullah, tolong tahan hujannya. sudah satu minggu penuh hewan hewan-hewan pada mati ya. Rumah eh, jalan-jalan eh, pada rusak juga karena banjir ya. Kemudian فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم yad'u. Eh, Rasulullah وسلم juga kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, curahkanlah hujan kepada sekitar kami. Wala alaina dan jangan hanya kepada kami. Ya. Dari sini kita melihat bagaimana Rasulullah tidak memutus hujan, tidak meminta untuk diputus hujannya. Ya. Hujantur rahmat. Rasulullah SAW tidak minta untuk diputus, tapi bagaimana Rasulullah minta untuk supaya hujan itu dicurahkan ke tempat yang lain, bukan hanya ke Madinah saja, tapi ke tempat-tempat yang lain. Jadi eh, pembagiannya merata ya. Uh, kemana saja Allahumma alal akami wal dhirabi wa butunil awdiyati wa manabiti syajar ya. Allah curahkanlah hujan ini ke sekitar kami ke gunung-gunung ya ke lembah-lembah ya eh, ke eh, tempat-tempat di mana pohon itu tumbuh ya tidak hanya ke sini Rasulullah SAW eh, meminta kepada Allah bukan untuk diputus hujannya tetapi agar supaya dialihkan ke tempat yang di situ lebih membutuhkannya lagi ya wa kharajna namshi fi syamsi kemudian kami keluar setelah salat ya dalam kondisi di mana matahari sudah kelihatan lagi ya ini sungguh luar biasa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bisa Allah kabulkan dalam seketika dalam sekejap ya Allah Subhanahu wa taala bisa kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya enggak ada hujan tiba-tiba sudah ada, bisa ada hujan hujan terus minta Rasulullah minta untuk ditahankan lagi untuk dicurahkan eh, uh, ke tempat yang lain ternyata uh, bisa demikian dalam waktu yang singkat ya ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala uh, maha mengabulkan doa-doa hambanya ya Qala syarikun syarik tanya kepada Abdul uh, kepada Anas bin Malik ya. Ahwa rojulul awal. Apakah orang yang tadi tanya itu orang yang juga minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan di pekan pertama? Ya. Kata Anas, la adri. Gak tahu. Tahu apakah itu yang pertama ataukah yang orang yang berbeda. Dan yang pertama atau yang berbeda itu tidak ada manfaatnya juga ya. Sekedar untuk mengetahui saja ya. Eh, sama pun ya kita dapat Intinya manfaatnya sama, beda orang pun manfaatnya sama kita belajar tentang uh, uh, tentang istisqa ya. Dan dari hadis ini kita tahu adanya istihsa juga ya. Tidak hanya istiqsa. Eh, eh tidak hanya isti, eh, istisqa. Kalau istisqa minta supaya hujan itu turun. kemudian Rasulullah pun meminta kepada Allah untuk hujan itu tidak hanya dicurahkan kepada Madinah saja tapi kepada uh, luar daerah di sekitar Madinah dan itu namanya istihsa ya istihsa ya jadi tidak hanya istisqa saja tapi juga ada istihsa ya itu dianjurkan kita doa kita hujan terus-terusan kita doa Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami ah, wal wadhirabi wa butunil audiyati wa manabiti syajar ini satu hal yang dianjurkan ketika hujan terus-menerus uh, mengguyur ya. Jadi kalau hujan turun kita doa Allahumma sayyiban nafi'an. Hujannya terus-menerus ya. Uh, mungkin uh, tanah sudah mulai becek, kemudian air sudah mulai meninggi ya kita bisa berdoa kepada Allah Allahumma hawalaina la alaina Allahumma alal eh, kami eh, wadhirabi eh, wa butunil audiyati wa manabiti syajar ini bisa kita uh, uh, panjatkan doa itu ya nah ini hadis yang kedua dari dari bab istisqa ya satu pembelajaran yang, yang penting juga adalah uh, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran pola uh, eh, talabud minar rajulis salih. Minta doa kepada orang yang saleh ya. Di mana para sahabat ini minta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadha rajul talaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu hal yang dianjurkan kita ya, ya kita Eh, minta ke orang yang uh, kita anggap orang itu soleh ya kita bisa min namun kalau orang soleh tersebut sudah meninggal ya bukan berarti kemudian permintaan doanya itu terus kita lakukan ke makamnya enggak kalau sudah meninggal berarti sudah terputus untuk minta kepada orang tersebut ya uh, minta doa kepada orang soleh itu selama dia masih hidup ya bagaimana para sahabat pun demikian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan mereka minta istisqa lagi, maka mereka para sahabat tidak berangkat ke kubur Nabi. Namun kemana disebutkan dalam hadis mereka berangkatnya kepada Al Abbas kepada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada makamnya Nabi. Ya. Kalaulah uh, boleh meminta kepada makam Nabi, ya, atau apalagi yang lain, ya. Tentunya para sahabat sudah melakukannya lebih dulu ya. Mereka ini Nabi kalaulah memang boleh ya kita minta kepada orang yang sudah mati, maka kepada Nabi itu paling paling pantas. Namun ternyata para sahabat tidak melakukan itu ya. Maka apalagi kita melakukannya kepada selain Nabi, maka itu tidak boleh ya. Kepada orang yang sudah meninggal itu tidak boleh. Sebagaimana para sahabat itu justru uh, uh, berangkat kepada Al Abbas sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika minta untuk uh, doa agar diturunkan hujan ya. Taib uh, itu yang bisa kita pelajari dari hadis yang ke 157 158 dari hadis Umdatul Ahkam dan hadis pertama dan kedua dari hadis dari bab uh, istisqa ya.